Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis. Utawi hadis kang nomor telu iku an Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhu qol Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul bukhari wa muslim An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sangking sahabat Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab Sangking sahabat Abdurrahman Abdurrahman eh, saking sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab. Asmo asline Abdullah. Asmo kunyae Abu Abdurrahman. Yang ahli hadis biasanya beliau disebut Ibnu Umar. Ibnu Umar nih ya ini ya. Dalam ilmu hadis itu banyak sekali kata-kata Ibnun ya. Ibnu Abdillah nah, Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Abbas Ibnu Ibnu Umar Ibnu Zubair ya. Terus Ibnu siapa? <laughs> sing mlakune tik tik tik tik tik. Hmm. <laughs> Wong lanang kok mlakune tik tik tik tik tik. Itu terkenal itu Abdullah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Nah. Semuanya adalah namanya Abdullah. Nah, Ibnu Salam itu jenenge sapa mbuh? Apa ya Abdullah bin Salam apa? Atau Abdul Itik. Wong lanang iki mlakune sing tegas ngono. Jadi Abdullah iki putrane Sayyidina Umar, Sayyidina Umar putrane Sayyidina Khattab. Nah, Abdullah ki mau dijuluki Abu Abdurrahman, berarti Abdullah ki duwe putra jenenge Abdurrahman. Nah, e Abdurrahman ki sapa? Abdullah. Jadi Kowe nerangke kudune iso nerangke. Biasanya disebut Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" Memang deke nyangkono ki mau, kowe nerangke pidato, ya, pidato ki wakofe nyangkono. Para hadirin ada sebuah hadis yang berbunyi An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu qol Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul manteke ngangkon Aja Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunia Wawi <laughs> jenenge wawi wakof, wakof terus apa jenenge mandek-mandeke ora pas kaya kae. Ana polisi dawa bringose ijo katoke nyekel maling. Nah, iki iso dipahami ngono Ana polisi dawa bringose ijo katoke nyekel maling. Wis berarti sing nyekel maling polisi, polisi niki brengose dawa, wektu nyekel kathoke ijo, ngene lho. Nek yen mondhak-mandheke luput ra iso dipahami, ana polisi dawa. Lho ana. <laughs> polisi dawa, kudune ana polisi dawa brengose, ngono lho. Kok ana polisi dawa, brengose ijo. <laughs> Kathoke nyekel maling. <laughs> Jadi ngaji ning wakofe rapas. Ono neh sen lucu ning rusuh gah poso-poso. Engko dhewe yang kamar tak kandhani. Mbah bahali Maksum yen ngisi hataman nyang diwe mesti nerangke ana polisi dawa. Mula Nola di Nola? Nola Batur siapa? Nah Lola. Eh, jenenge sapa sini? Ola. Mau kan tak getak fawailul lil musolli nalladzina hum an salatihim sahun. Kuwi kudu terus. Ora kena fawailul lil musallin. Ora kena. Kuwi artine cilaka mencit wong sing salat lu kok mandek nang kono. Ngono lho. Mudeng lho lah. Ah, ngono. Dadi aja di aja wak, aja wakaf nang kono, aja mandek nang kono. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. mandeke ngangkon ora kena innallaha faqir. Oh, Gusti Allah melarat. <laughs> Ora kena. Mula ngaji ki kudu digurukke. Hmm. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin. Mulai yen aku maca nggawa pulpen mandeke ditake tanda. Buniyal islamu bunia dan bangun apa al islamu Agomo islam ala khomsin Ingatase limang dasar syahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah <coughs> dasar pertama Kui syahadati alla ilaha illallah kesaksian bahwa nyekseni ora ono pangeran kang wajib disembah syahadati alla ilaha nyekseni ora ento ora ono pangeran kang wajib disembah illallahu kejaba mung Gusti Allah wa anna muhammadar rasulullah lan nyekseni sak temene Kanjeng Nabi Muhammad kuwi Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Kuwi dasar pertama, pondasi pertama. Seakan-akan Islam itu bagaikan rumah. Kaya dene bangunan. Bangunan ki yen pondasine kuat, Hmm. Ini bangunan sing yang duri pondasi ki mau ya bakal kuat. Hmm. Itu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas lima dasar, lima pondasi. Yang pertama adalah pondasi yang berupa kesaksian bahwa kami bahwa saya bersaksi saya mengakui, saya meyakini tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan saya bersaksi, saya meyakini, saya eh, apa namanya berkeyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini tinggu dasar pertama. Dua kalimat syahadat yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah atau Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun ini ibarat pondasi bagi rukun Islam yang lain. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang dua kalimat syahadat ini. Uang yang wis ketemplekan kuwi. Ketetesan hidayah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. <coughs> Lesannya itu berkenan mengucapkan ini ini sungguh kenikmatan yang luar biasa. Banyak orang yang pandai bicara, banyak orang yang pandai pidato, banyak orang yang banyak apa pinter ngobrol Ning bareng kon muni aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah wi kaya-kaya lambini terkunci. Padahal ngomong apa-apa iso. Ning kon ngomong kuwi wi kaya-kaya terkunci. Wi berarti dia belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda awake dhewe, awake dhewe iki maca syahadat subhanallah enting banget. Ya. Enting awe. Ini berarti hidayahnya Allah diberikan kepada kita ini dah luar biasa. Maka kita syukuri. Jadidu imanakum bikathrati la ilaha illallah. Ya. Perbaulilah imanmu. Syahadatmu ki bulan balanono terus Kanti ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pondasi yang pertama. Mula bayi, bayi lahir kuwi diazani. Ya, bayi lahir kuwi diazani dalam arti apa? Orang berarti bayi tidak salat ki ora. Kok ana wong-wong sing eyik kuwi kan ngomong ngene iki. Lah wong-wong mati kok diazani, dicemplungke kuburan kok dadak diazani iki ngopo? Wong azan ki dijak ngajak-ajak sholat. Orang tentu. Yang namanya azan itu bukan berarti khusus untuk mengajak sholat. Enggak. Ngono udian dulus banget, bledek luar biasa. Ini disunatkan azan. Kowe harus mangkat lunga adoh. Ya. mengangkat haji, arep mengangkat umroh. Ini diadani, ki apa? Bukan cuma azan itu untuk untuk apa namanya ajakan sholat tidak semata-mata itu dok. Bukti Buktine kancing Nabi ndawuhi in ono bayi lahir kui mau kuping tengen azanono, kuping kiwa di kamati. Kui apa ya kancing Nabi ngejak bayi kon salat? Ya ora dok. Itu untuk menanamkan kalimah pertama ki asyhadu alla ilaha illallah. Kan banyak Kapan kita disyariahkan untuk azan? Bukan cuma untuk sholat dok. Bujuni cerewet. Azan nono. Oh, gibang. Diazani meneng. semua nuku wong lanang kok galak, sing wedok azan kena. Mas, Mas. Allah akbar Allah. <laughs> Nah ini ngali bojoku ngono awas. Wah aku nggak tahu galak, iya aku malah kalah terus mulaku kuru ya kerep diseneni. lorong nanti mengi. Yo sabar sabar-sabare wong lanang kan dul karim. <laughs> Mending nanti wis di di dibojo. Wong lanang tak pondok lanang. Walak banget. Kau aja jenesu, disyukuri. Tuh. Ana mati, wong wong lanang kok duwe wong wedok cerewet ki ana. Ngirit listrik wis ana lagu tersendiri. <laughs> Wi menurut Anwar Zahid ngono lho maksude. Pak Kiai Anwar Zahid aku hobiku ngrungokke Anwar Zahid. Ana wong wedok kok turune ngorok. Wis sing lanang kudu alhamdulillah. Selingan tidur. <laughs> Benar. Jadi wong azan barang ki. Mengapa bayi kok di dikei azan? Wis bapak iki menanamkan pondasi ki mau. <coughs> Nomor loro <coughs> wa iqamis shalah. Pondasi yang nomor dua adalah sholat. Sholat ini merupakan pondasi yang kedua syahadat salat. Hmm, salat itu termasuk tanda keislaman seseorang. Bahkan ada bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Kowe iso mbedakke mana Islam, mana kafir, mana musyrik. Kuwi deleken salat. Yen dhek salat jelas muslim. Jangan ragu gitu. Nih yang dia iki mau ninggal salat, wis ora salat. Ini berarti awake dhewe iso ngarani diberi hak awake dhewe diperkenankan mengatakan oh dia kafir dia musyrik kalau sudah tidak sholat hmm. tarkus sholat itu saking pentingnya poso ning ra ya gue jenenge apa ya pondasine ilang siji posone kuat ning ora salat kuwi naudzubillah min dzalik banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat ini. Wa ita izakah Menyampaikan zakat. Ya. Menyampaikan zakat itu apa maksudnya? Kok menyampaikan? Ya. Uang sing berhak nompo zakat ojo mbok celuk. Renio, rinio, renio, nyotake zakat. Ini berarti orang ngekek zakat. Sing jenenge ita uzaka kowe maranono. Nyoh iki ya, iki zakatku nyoh. Diparani yang omah-omah. Mula ada amil. Ya. Berhubung zakatku okeh banget umpamanya aku diparingi rezeki okeh banget, zakatku okeh banget. Saya untuk menyampaikan langsung kepada yang berhak zakat, aku raisoh. Maka saya diperkenankan untuk mengangkat orang yang namanya amil. Amil ini yang menarik zakat dan membagikan zakat. Sebetulnya yang ada dalam televisi kasus-kasus yang Surabaya, Jakarta, ya, Mojokerto yang baru-baru saja ini sebetulnya bagus. Ada seorang pengusaha membagi, membagikan zakatnya, semua dihadirkan di rumahnya, terus dikasih amplop satu-satu. Itu bagus. neng carane sing kurang tepat. Keamanane ora dijogo. Nah, kita harus apa namanya? Islam itu terus terang saja umat Islam bukan orang bukan Islam tapi umat Islam itu biasanya kurang tentang manajemen cara mengaturan itu uh, terlalu tertinggal. Mulai yang awal edwin dua kegiatan, kui diatur sebaik-baiknya, sing rapi banget. Itu nanti orang-orang non-Islam akan melihat, wah bagus Islam banget. Tetapi kenyataannya di Jakarta, Surabaya, ngarung ngedum zakat ono wong sing bayi kepidak-pidak, wong tuwa nganti semaput, itu kasihan. Akhirnya negatif pengertiannya wah cara di ngedub zakat kok yang ngono. Nah, kita jangan kita melakukan sesuatu itu yang baik, yang rapi sebab kita akan ditonton oleh orang banyak. Wahajil baiti Nomor telu, pondasi nomor telu Nomor nomor papat adalah melakukan ibadah haji atau sengaja pergi ke Baitullah. Nah, hajja, hajja itu artinya sengaja untuk bepergian. Sengaja untuk bepergian menuju ke Baitullah. Baitullah adalah Ka'bah. Nah, Ka'bah ada di Mekah. Berarti yang namanya haji itu niat sengaja pergi ya, menuju ke Baitullah yang ada di Mekah untuk melakukan eh, apa namanya syariah yang telah ditentukan. Sing nomor lima wasaumi Ramadan. Wa syaumi Ramadan itu puasa pada bulan Ramadan. Ini rukun Islam iki. Ya. Yen ana wong urip nyang alam dunya wis nindakake lima iki. Islam syahadate wis, terus salate wis, terus bayar zakat, ya wis haji tenan, terus posone Ramadan ya sempurna. Kuwi diarani Islam kamil iki mau. Ya. Wong Islam sing wis sempurna, rukun Islame wis sempurna, wis dilakukan kabeh. Jaluk ngapura kowe, kowe durung. Kowe mungkin lagi syahadat, pos, salat, bayar zakat wis durung? Eh? Nampa zakat? pohon. Bon. Nah yang bayar zakat durung. Ini berarti rukun Islammu durung, durung sempurna. Kaji wis durung. Hmm, durung. <coughs> Poso Ramadan lagi tahun iki. Nah, wis lumayan, wis lumayan. Wis etuk pondasi telu gitu. Nah, yen pondasi wis kowe engko pada suatu saat wis mondok, ya kowe wis mo, wis maca syahadat, terus salat, terus poso, terus sinau piye carane bayar zakat, sinau carane haji, wong sinau iki mau bakal diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ilmu yang dipelajari iki mau. Wong yang kulino nyinau zakat itu nanti pada suatu saat akan dimudahkan untuk membayar zakat. Wong sing kerep sinau haji walaupun belum ada gambaran hajiku tahun piro lho ngono. Ning seneng melu manasik haji. Ana wong lagi nerangke haji pengen melu. Ya, kuwi engko akan diberi kemudahan. Kuwi rukun Islam yang jumlahnya itu ada lima itu. Maka hadis yang nomor dua dan nomor tiga ini ada kaitannya. Hadis yang nomor dua itu kan nerangkan rukun iman, rukun Islam. Cuma perbedaannya di hadis yang nomor dua itu fa akhbirni akhbirni anil Islam Jawabannya kancing Nabi antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul baita. Haji sing nomor terakhir. Nah, ning yang hadis sing nomor telu kuwi syahadat, salat, bayar zakat, haji ke lagi poso. Kuwi hadis yang semacam itu kabeh bener. Beda sing riwayatke. Kalau hadis yang nomor dua, kui yang meriwayatkan adalah Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi yang nomor tiga ini cucunya Sayyidina Umar. Eh, bapak eh, eh, putrane Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Ini mungkin eh, Rasulullah mengatakannya lain hari atau lain waktu. Sing hadis pertama Kanjeng Nabi meletakkan eh, puasa Ramadan ke di nomor empat, tapi di hadis yang nomor tiga puasa Ramadan diletakkan di terakhir. Tapi syahadat dan salat itu sama urutan satu dan urutan kedua. Karena apa? Karena yang nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima itu ada satu dawuh semuanya manis tum. Ya. Bayar zakat kuwi mampu. Haji yen mampu. Poso yen mampu. Tetapi bicara syahadat dan sholat mampu ra mampu. Ya. Harus Salat dalam suasana, situasi, kondisi pun podo. Sugih ya zuhur ki petang rekangat, melarat ya tetap petang rekangat. Sehat ya petang rekangat, loro ya petang rekangat. Cuma ada dispensasi cara pelaksanaannya. Yen musafir itu apa jamak, ana jamak jamak jamak kosor ana, ana sing jamak tok, ana sing kosor tok. Itu melihat situasi. Ning bab salat harus. Beda haji. Haji ki gue yang mampu. Yen ora mampu haji, gue cukup Jumatan yang soh pertama. Wi ganjarane kaya dene kaji. Ya. Zakat engko ada lagi. Al hadisur rabi. Hadis yang nomor empat an Abi Abdurrahman <clears throat> Abdullah ibni Mas'udin lah iki. Iki <clears throat> ya, Abdullah. Iki Abdullah bin Mas'ud. <clears throat> Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an biasanya disebut Ibnu Mas'ud. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qol haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala ngendika sapa Abu Abdurrahman haddatsa nyeritakake na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi Rasulullah iku as shadiqul masduq As-sadiqu wong kang jujur, al-masduqu tur kang dipercaya. Inna ahadakum, inna ahadakum sak temene salah suwijining sira kabeh. Iku yujma'u dan kumpulake apa khalquhu katitahake ahad fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke Ahad. Arba'ina yauman ing petang puluh dino. Nutfatan rupa nutfah sperma. Summa yakunu nuli ono apa nutfah ono iku alakotan dadi segumpal darah mislazalik zalik iya petang puluh dina sumayakunu nuli ono apa alakoh ono iku mudghatan <clears throat> segumpak se, segenggam daging <clears throat> mudghah <clears throat> mudghah iki daging sepotong daging Misla zalik iya petang puluh dino. maksudnya ini. Kabeh awake dhewe iki saiki mu dadi wujud ini ya iki. Ya. Dul Karim jadi seonggok daging yang namanya Dul Karim iki. Ya. Mas Roni ya semono. Kembar. Saiki mu pondok gini ana kembar telu. Hmm kembar sengko nusuan, kembar sengko seragen, kembar sengko ngendi? Eh? Eh? Boyolali, Klego. Oh, oh Klego ya. Klego, ya kembar. Ono sing kembar kuwi aku Mas Roni Ibnu Itik itik itik itik. <coughs> Kuwi jane asal mulane dhisik. Kuwi sesuatu sing ino banget. Ya. Mula awake dhewe ra iso, aja kemaki, aja kemaki, aja kemayu, aja kemenyek. Kowe iki awake dhewe iki jane subhanallah. Hanya setetes sperma. Barang sing menjijikkan. Menjijikkan. Contohnya apa kok menjijikkan? Barang kok menjijikkan. Nah, lelet nyang irunge wong nesu. Ayo. Ana wong dileleti kuwi, ngamuk tenan. Padahal kuwi engko, kuwi kok dadi menungso iki mau pelajarannya surat Wat-Tariq, was-sama'i jane awake dhewe iki mau wis dingendikae karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki as shadiqul masduq. Kanjeng Nabi ki jining wong sing jujur tur kena dipercaya, ora tau ngapusi Kanjeng Nabi. Tidak pernah Rasulullah ngapusi itu tidak pernah. Nah, beliau mengatakan Eh kabeh wong inna ahadakum sesungguhnya kamu semua wahai manusia Kui yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan kowe iki dhisik yang jero wetenge ibumu ki asal mulane hanya setetes sperma manggon nyanggone ibumu selama petang puluh dino wujud sperma gilani ringkih Orang ada daya kekuatan belas, orang wujud apa-apa. Eh. Nyangkono petang puluh dino, bar petang puluh dino manggon nyanggon apa batni ummi mengalami proses-proses-proses selama petang puluh dino, terus setetes sperma ki mau ngerti-ngerti jadi alakoh, Alakoh ki segumpal darah. Jadi darah sing kental. Darah sing kental mau <clears throat> asal mulane mung sperma petang puluh dino jadi getih, getih petang puluh dino kuwi dadi mudghah. Mudghah ki daging wis bentuk. Ya. Ana ndase, ana tangane, ana irunge, ana kupinge. Ya, ana tak sikile bentuk menungso. Neng mung muduh Mudghah ini mung alah mung cilik banget. Ringkih banget. Yang yen awake dhewe kelingan kelingan proses awak dhewe iki yang ngono kira. Yang kemaki ya kebangetan. Ya, ana wong kok sombong. Asal mulamu ki apa? Ya. Mula aja sombong. Jo takabur, jo kemaki, jo kemayu. Nah yen wis petang puluh dino ping telu kuwi berarti satu rong puluh dino. Satu rong puluh dino. iki mau menungso iki wis wujud. Wis wujud bentuk. Yen wis ngono ki mau sumayur salu ilaihil malak payung fakhu roh. Gusti Allah Dawi sawi sawijining malaikat, eh malaikat kae janin kae. Ya, kae wis wujud mudghah. Kuwi saiki mu mudghah kae kae ana nyawa. Sebulno nyawa nyang kono mau. Nah, bayi janin ki mau dikai nyawa, wis urip. Surip. Mula pengguguran pengguguran bayi wis sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Allah ya, dilaknat karo Allah kuwi kalau sudah kandungan itu sudah usia 100 120 hari 120 hari ki mau <clears throat> berapa bulan 4 bulan Yen wis 4 bulan kok ana wong wong tuane duwe duwe apa duwe gagasan di digugurke kuwi berarti persis matene wong. Apa ana to pengguguran? Welelelele. Kuwi biyen. Kancaku kah sing gugurke. Aku sok kadang lo dinyek. Pak Dul Karim putramu piro? Walu Wolu. Wolu tuh. Mm -mm. Aku tanggung jawab. Aku we anakku mau loro itu Ora, anak murah loro. Sing mbok pateni pitu. Banyak itu orang Solo, terker pengajian ini Ngeri tau Ngeri, ngeri ngeri tenan. Wih, kahanan saya mung ngono. Kas ngono. Iki piye, Pak? Nah, aku positif nah, Pak. Ya piye? ini apa bablas ya, wih mau orang ngerti dasar, orang ngerti akidah iki akidah kropos. Kita surat Nisa ono, kowe aja sok mateni anak mung sebab khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum Wajah khawatir Gusti Allah nitake janin urip nyang wetengmu ki Gusti Allah tanggung jawab kok. Lanas aluka rizqa, aja ngurusi rezeki. Aku yen nggawe bayi, ngeki kowe ya anak, aku tanggung jawab. Lagi dia ya dinggo dinggo masa depanmu sampean. So, Yen kowe mau diparingi anak akeh iki sing alhamdulillah sing syukur. Hmm, dibatasi ini anak kok loro wae, telu wae. Dilalah loro beling kabeh, mumet wae Ndek anak loro dulu kabeh, welalah wis mumet. Ya, kepingine yo duwe anak oke, soleh kabeh. Wah kuwi sing sing sing idamane awake dhewe. Wong wedok kok kerem dana, wis solihah, Wani kiting aku tenan kandhane. Wis ben ngono wae. Wis dadi manten, kowe kandha karo masmu, Mas. Anak sing akeh Mas, ben. Ngono. Aku dhisik sepakat karo bojoku yang ngono. Piro? 17 Mas. Oke, aku ya ngono. Lho, wong wedoke sing kerbabaran kuwi solihah. Ora salehah piye? ke, lahir ke, ngono ya, lahir ke. arep nyang Grand Mall meteng neh. Arep dolan nyang Tawang Mangu meteng neh. Uh, meteng terus akhirnya yang nyang omah terus. Wis ha. Beda yen. Anak emong loro, wah. Kerep dolan rono, kerep dolan rono, kerep dolan rono. Nek yen meteng terus kan yang ngomah terus ora mungkin meteng kok dolan yang tawang ngangwi ngopo hmm. yang juru ke malah belum ketek malah yen wis umur 120 dina petang sasi ping 3 kuwi malaikat didawi, malaikatku dalam Gusti Kayak kayak ono nyowo nih, nyowo wis tak ke ya, Nang pojokan kono kae jikuan kae cemplong Cemplung keplung urep, Terus wong-wong wong keluarga biasanya positif. Wis ngancik telu, wis ngancik papat. Terus mulai nyidam. Nyidam. bisa aku bojoku ya nyidam, Mas. Wah, aku dhisik orang duwe apa-apa, manten anyar Ngerti-ngerti nyidam. Mas, aku pengen ingkung Mas. Eh, ingkung? Oh iya iya, tak gambar pitik. <laughs> tak gambar pitik. Nah, aku kon tuku ingkung ra iso dhisik rasu iwano. <laughs> orang didit gas Mantenan aku mau ngadu dengkul tok. do tenan aku. Aku dhisik nyang Seragen, tanya sama Dik Nur. Sok kadang kalau nyilih kendaraan, nyilih kendaraan di cah pondok. Sempat saya pinjem beberapa tahun. Nah, ing, ngidam kok ingkung. Wah, kowe kudu kelingan to, Dik, bojomu iki pas-pasan kok ingkung. Ha, gambar kewe nyor. Alhamdulillah seneng ya. <laughs> Duwe bojo wong desa iki penak. <laughs> Diapusi gampang banget nyeneng banget. <laughs> Iku. Mula golek wong desa-desa sing lugu-lugu iki nyeneng banget. Aja kondo-kondo lho, wong turu, aja kondo-kondo. Ana apa lagi? Ora tau turu kok. Sumayur salu ilaihil malak. Eh, ke nyawone ke no bareng wis disebut ke malaikat derek dawuh Gusti Allah i nyawa terus urep Tanda-tanda kehidupan wes ono, Yen wes ngono ke mau wa maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Di saat itu telah ditentukan oleh Allah. Wa yu'maru dan perintah bi arba'i kalimatin kelawan petang kalimah. Bikat birizkihi kelawan nyatet rezekine. Malaikat iki calon bayi iki sok urip yang alam dunia. kuwi bakal tak paringi rezeki semene. Tulis Bikat birizkihi. so ben ini semene. Selama urip tak kei jatah atus triliun. Wes. Entek rantek kudul tak. Sudah ditentukan ini. Wa ajalihi sok ben matine dinoiki, iki tanggal semene sasi iki tahun iki jam semene ya pas ngaji ngarep dewe etan dhewe <laughs> sobo <laughs> wildan wis ditentukan ya alhamdulillah lu mati waktu ngaji ki wah swarga wis buka dibuka ke langsung swarga muga-muga awake dhewe ki mati kabeh muga-muga karek sing mulang tok <laughs> Ya. Wa amalihi ngamale jadi ya dicatet karo malaikat. Sampeyan iki bakal ngamale apik terus iki ya apik terus. Iki sampeyan ngamale iki pertama elek terus terus apik. Terus iki dek iki ngamale sampeyan apik terus akhirnya suul khotimah. Esuk mben iki api terus nganti tekan mati khusnul khotimah. Itu sudah ditentukan. Wa amalihi. Wa syaqiyun au sa'id, dia termasuk ahli surga atau ahli neraka. Wis sudah ditentukan. Maka Rasulullah ngendikane fa wallahi ya, fa wallahi Allazi la ilaha ghairuh. Demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kanjeng Nabi nganti sumpah akan mengatakan sesuatu yang sangat penting sekali. Yang orang penting kanjeng Nabi tak perlu sumpah. Ini yang Arab koseng sing perkara sing penting biar jadi perhatian umatnya, beliau sumpah. Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kamu sekalian inna ahadakum sak temene sira kabeh layak malu yakti ngamal sopo ahad bi amali ahli jannati kelawan ngamale ahli swarga hatama sehingga barang yakunu kang ana bainahu antarane ahad wa bainaha lan antarane swarga illa ziraun kejaba mung sak zira Fayasbiru mongko alehi alaihi ing ngatasé ahad apa alkitabu catetan malu mongko nindakake sopo ahad bi amali ahli nar kelawan amali ahli neraka huluha mongko bakal melebu sopo ahad ha ing neraka demi Allah kanjeng Nabi sumpah Ana salah suwijining sira kabeh kuwi wektu urip nang alam donya iki nglakoni ngamal soleh. Ngamale ngamal ahli swarga. Ngajine mempeng, salate mempeng, syahadate di bulan baleni, sedekahe top. Ya, poso Senin Kemis tanpa pedot. Wiridan tanpa leren. Salat duha, tahajud, bekti nyang wong tuwa wis ora umum. Sehingga jarak dia dengan surga itu hanya sebatas sakzira. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Cedak banget swarga karo dhewe cedak banget. Tetapi ya, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlinna fayadkhulun. Tetapi ternyata sewaktu dia masih dalam perutnya sang ibu, itu sudah ditentukan oleh Allah dia itu ahli neraka. Piye yang apa ya dahuluha? Ya neraka neraka. Ngamale apa ya tenan, tidak diragukan. Neng ternyata nggon buku catetane malaikat pertama yang peteng Iki bayi sebenarnya ciloko, sebenarnya yang neraka. Nah bareng lahir salat ngaji, salat ngaji, sodakoh bekti yang wong tua. Engkau akhir kehidupannya mesti mesti kufur. kan ini. Jadi awak edw ki udah ngerti sombeng. Awak edw ki sukul khotimah apa khusnul khotimah nggak tahu. Wong awak edw ki ra bocoran kok. Zaman yang weteng aku ki masuk dhisik aku dicatat karo malaikat ki termasuk syaqi atau said. Aku termasuk ciloko apa termasuk bejo. Yang bejo ki bejo, bejo. Ini wong ora ana ora apa Saya ini sebenarnya ciloko cilaka apa apa bejo? Aku iki termasuk ahli neraka apa ahli swarga? Ngamalku eh, saya bukan pamer. Iki mung contoh. Salatku apik, jamaahku apik, ngajiku apik, ngimami traweh, pidato tanpa pedot. Ya, nonton wong keh banget. Tetapi ternyata di saat saya dalam perutnya sang ibu saya. Wi Allah mengatakan pada malaikat, malaikat Dul Karim sok ben rokok baik. Wis tak tentukan rokok. Oh nggih Gusti sendika dawuh. Wi aku mesti yang akhir kehidupan saya saya pasti maksiat. Begitu maksiat <coughs> saya pas mati. Akhirnya saya masuk neraka. Sebaliknya <coughs> demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha Inna ahadakum sak temene salah suwijining sira kabeh layak malu yakti nindakake sapa ahad bi amali ahli nar kelawan ngamale ahli neraka hatama sehingga barang yakunu kang ana apa ma bainahu antarane ahad wa bainahalan antarane neraka illa zira kejaba zira payas biqu mongkon mongkondisi alaihi ing ngatasé ahad apa alkitabu buku catatan fayak malu mongko nindakake sapa ahad bi amali ahli jannah kelawan ngamali ahli swarga bayat khuluha mongko bakal mlebu swarga sebaliknya ana wong sing masyaallah mulai lahir cepret lahir lu begitu ceprot orang nangis miso apa rata pisan jadi ana bayi lahir itu langsung unine oh si mbok iki ranjingan tenan ranjingan tenan Wira anak duraka wis pol ta kuwi saya gede saya keranjingan saya keranjingan saya keranjingan mau pitulas komplit wis apa masih ya. tetapi sehingga jaraknya dia dengan neraka semua cedak banget mung sak zira. Sak zira iki mung semene iki. 30 cm. Lengan apa gitu jenenge? Kok lengan iki apa iki? Sikut tekan pucukan driji iki sak zira. Jadi ede -e karo neraka iki mung sak zira, cedek banget, mung karek plung. Tetapi waktu dek iki yang weteng ditentukan karo Gusti Allah, ini iki ahli swarga itu pasti menjelang kematian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sek mati belum suarga <laughs> penak to penak kuwi mula ana wong sing ahli maksiat ahli maksiat kan jamaah kita kan banyak wong sing maksiate komplit terus akhirnya tobat melu pengajian ini kan banyak sekali Win kepedok karaku. Wah, Pak Dul Karim jenengan itu top tenan. Resik tenan. Ora, aku ora resik, ora resik. Benten kula Pak Dul Karim, kula niku maksiat niku. Lah yen aku ya pilih kaya kowe no. Kowe iki maksiat wis wis tau. Ya, saiki diparingi tobat, kuwi nikmat. Ha yen aku ki urung tau maksiat. Urip urung patiya sempurna aku ki. <laughs> Tetapi apa dia apa ya kepengin maksiat. ojo Sapa ngerti pas maksiat malah mati. Loh, ngono malu ya. Jadi awak dhewe ojo sok sombong. ojo sok ngremehke wong liya. Durung ngerti wong sing diremeh iki mau ternyata pangkate luwih dhuwur katimbang kita. Nah, awake dhewe baru wong kafir, ojo anyel sik adanya. Sapa ngerti dek iki matine husnul khotimah, sebaliknya naudzubillah awake dhewe isul khotimah. Banyak kasus-kasus barsis. Siapa barsis? Siapa apa nes apa nes sing barsis terus apa nes sing sing pertama cedak banget karo Gusti Allah ning matine suul khotimah. Banyak. Nah, hadis ini memberikan pelajaran pada kita awa edw gising sing selalu husnuzon karu wong. ojo sok nyongko sing ora-ora. ojo sok sombong. ojo sok ke wong liyo. Nah, mungkin orang yang kita remehkan itu derajatnya lebih dhuwur katimbang kita. Nah, Al hadisul Khomis hadis yang nomor 5 insyaallah dilanjutkan besok sebelum saya tutup ada pertanyaan eh Rano Rano ya ya wis ini ada berita lelayu ya. termasuk jamaah pengajian sini aktif sekali Ibu Hajah oh, subhanallah Mutiah Ibu Hajah Mutiah Alfandi itu rumahnya di depan Masjid Rahayu itu masuk ke kampung itu besok jam setengah sepuluh ya, kalau santri ada yang bisa takziah ya, itu baik ya. beliau termasuk aktivis di sini Senin keempat Rebu kedua itu selalu aktif ya. terus nyemplungi kotak ini biru eh, ora tahu abu-abu ora tahu biru abang biru abang ini kalau bisa ada yang takziah minimal yang besar-besar yang yang apa namanya pengurus-pengurus itu bisa takziah jam setengah sepuluh semoga di beliau diberi khusnul khotimah diberi apa namanya maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalnya diberi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak cucunya bisa meneruskan apa yang menjadi cita-citanya kedua orang tuanya. Pak Alpandi itu juga luar biasa. Bapaknya, istri, suaminya, suaminya Bu Mutiah itu rojulun pun bil masajid. Selalu di masjid rahayu terus. Ibunya juga Bu Mutiah itu ya ahli pengajian. Ya, kita kalau mendengar orang-orang semacam itu kita takziah itu dalam rangka bil barakah awake dhewe ketularan karo wong-wong yang bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.